Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwan fi din azzani Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala sebagaimana seperti biasanya setorkan terlebih dahulu tafadhal al-akh Ahmad فأن ترى الأفات العورات Naam barakallahu fikum ahsan insyaallah taala besok siap al-akh Iqbal. Siap insyaallah besok ya. Naam barakallahu fik Semoga sehat. Naam besok setorkan suara yang enggak usah keras-keras tapi lantang jelas. Naam barakallahu fikum. Insyaallah taala siapkan. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala mengenai masih seputar penafsiran penjabaran beriman terhadap takdir. Beriman terhadap takdir. Na'am barakallahu fikum. Kitabnya mana? Sudah teman Ayo na'am. Beriman terhadap takdir. Sudah kami sebutkan takdir Allah Subhanahu wa taala dikenal dengan apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala dikenal dengan apa? Ayo antum. Sirullahi jalla wa ala. Rahasia Allah Subhanahu wa taala karena tidak bisa diprediksikan oleh manusia tidak bisa diperkirakan oleh manusia. Takdir sesuatu yang rahasia. Dan sesuatu yang rahasia. Oleh karena itu banyak orang-orang yang tidak beriman karena nggak tahu sebenarnya dibalik beriman terhadap takdir tersebut. Padahal beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala itu apa tujuannya? Tujuannya agar orang itu tidak terlalu bahagia, berlebih-lebihan terhadap perkara dunia yang dia dapatkan dan agar tidak terlalu sedih berputus asa terhadap perkara dunia yang terlewatkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Naam, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Tujuannya itu tujuannya, agar kalian tidak berputus asa terhadap perkara dunia yang terluputkan dan agar kalian tidak terlalu bangga ya, berlebihan terhadap perkara dunia yang kalian dapatkan semuanya harus diletakkan pada tempatnya. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Kata beliau di sini setelah panjang lebar beliau menyebutkan mengenai harus kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Wa idza asabaka itu ya. Ya kan? Wa idza asabaka syai'un la tadza' apabila menimpa padamu sebuah na musibah atau sesuatu la tadza jangan kau na merasa kaget atau merasa putus asa merasa tidak terima jangan walihada qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz nah perhatikan baik-baik ini bersemangatlah engkau terhadap perkara yang bisa memberikan manfaat kepadamu dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan putus asa. Ini termasuk kunci di dalam mendapatkan ilmu, semangat dalam mencari ilmu, menimba ilmu, mengumpulkan ilmu, kemudian juga harus semangat menghafalnya. Perhatikan baik-baik, menghafalnya dalam artinya sesuatu yang Allah Taala mudahkan dan jangan lupa mengamalkannya karena ilmu itu sumbernya nanti enam baik buruknya ketika diamalkan atau tidak. Paham ya? Jadi ilmu barakallahu fikum hafizakumullah walaupun sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tapi kalau tidak diamalkan tentunya justru apa? akan menghujani diri kita. Al-Qur'an hujjatun laka'u 'alaika. Nah, Al-Qur'an itu hujjah untuk kita atau menghujani diri kita. Kalau tidak kita mengamalkan justru Al-Qur'an akan menyerang kita. Karena kita diserang dengan hujjah, dengan awal dalil tadi. Karena kita tidak mengamalkan ilmu. Tapi kalau Al-Qur'an kita amalkan eh, saya apa sebagai hujah untuk kita, sebagai argumen untuk kita barakallahu fikum. Naam seperti itu. Tiga kunci untuk mendapatkan apa? Ilmu. Pertama al-hirs. Kedua apa? Isti'anah billah. Ketiga apa? Adamul ajz. Tiga kunci untuk seseorang agar bisa mendapatkan ilmu. Nah, barakallahu fikum. Pertama al-hirs, bersemangat. Kedua isti'anah billah, minta pertolongan kepada Allah taala. Yang ketiga apa? Adamul ajz. Tidak putus asa. Orang kalau mencari ilmu kok putus asa, dikit-dikit ngeluh. Wah, kok nggak bisa-bisa ya? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Semangat barakallahu fikum, harus semangat dalam mencari ilmu. Naam. Eh, jangan apa? Jangan minder ya. Jangan minder wah anak kalau tanya nggak bisa. Terus akhirnya putus asa. Jangan. Semangat barakallahu fikum karena semangat di dalam mencari ilmu itu nanti di suatu hari insyaallah taala Allah akan bukakan pintu kemudahan. Tapi ingat, isti'anah billah. Bukan modal semangat tak ya, karena isti'anah bila ini yang sangat dibutuhkan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mencari ilmu semangat tapi nggak ada pertolongan nggak bisa. Paham itu ya? Nah, kalau kita semangat saja nggak ada pertolongan nggak bisa. Oleh karena itu, nah barakallahu fikum kita senantiasa minta pertolongan kepada Allah taala agar dimudahkan terutama ketika untuk berdoa di sepertiga malam terakhir, hari Jumat sempatkan barakallahu fikum yang di rumah ataupun yang di pondok sama saja sempatkan di hari Jumat walaupun lima menit sebelum matahari terbenam. Dalam artian mulai dari ba'dal asr hingga apa? E, barakallahu fikum terbenamnya matahari ada waktu yang sangat mulia dikabulkan doanya sempatkan yang di rumah yang di pondok yang di sawah tempat di tempat pekerjaan sempatkan karena apa doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nah barakallahu fikum seperti itu oleh karena itu barakallahu fikum jangan bermodalkan semangat saja tapi harus minta tolong kepada Allah taala. Karena kalau cuma semangat Allah taala nggak menolong nggak bisa. Paham itu ya? Jadi al-hirs kemudian apa yang kedua? Al-isti'anatu billah, yang ketiga adamul ajz. Tidak putus asa. Jadi kalau mencari ilmu sabar. Nah, barakallahu fikum. Seribu tahun duduk itu aja belum dapat semuanya. Seribu tahun bayangkan itu. Kalau seandainya diberi umur panjang, seribu tahun saja itu belum bisa mengumpulkan semua ilmu. Nah, barakallahu fikum sebagaimana di dalam pepatah yang sangat indah yang sering Anda sebutkan berkali-kali, wallah alam antum hafal atau tidak, coba sebutkan. Naam. Eh, ma hawal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alfasana. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa mengumpulkan semua ilmu walaupun duduk seribu tahun bayangkan. seribu tahun. Lah usia kita berapa? 60 sampai 70. Sedikit sekali yang lebih daripada 70. Ini seribu tahun bayangkan. gak bisa mengumpulkan semua ilmu. Kenapa? Naam, innamal ilmu ka bahrin zakhirin fattakhidhu min kulli syai'in asana Karena ilmu itu bagaikan lautan yang sangat luas sekali, bagaikan samudra. Nah, maka ambillah ilmu yang paling bermanfaat, paling bagusnya, ilmu akidah dan tauhid. Ilmu yang bisa apa? yang bisa menyelamatkan kita dari adab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu sangat luas barakallahu fikum, bukan hanya ana mau fokus akidah saja, tauhid saja misalkan, yang lainnya juga dipelajari. Karena semuanya penting barakallahu fikum. Naam. Akidah, manhaj, akhlak, adab, usul, mustalah, nah kemudian juga nah masalah pembagian harta warisan, fikih, usul fikih, kuaidul fikhiyah, banyak sekali. Nah, barakallahu fikum ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari. Cuman Nah barakallahu fikum hafizakumullah kalau sudah mudah putus asa penghalang di dalam mencari ilmu. Jadi kalau mencari ilmu tuh semangat, minta tolong kepada Allah taala jangan putus asa. Usia aku sudah tua, enggak mungkin aku dapat ilmu, enggak mungkin bisa menghafal ilmu. Bisa insyaallah. Hah? Insyaallah teman kalau menghafal hadis kedua ini yang panjang seperti ini, kalau dia usaha bisa insyaallah. Siap insyaallah? <laughs> Hadis kedua? Nah, nanti hadis kedua kalau bisa suatu ketika sudah hafal disetorkan. Nah, hadis kedua mudah sekali. Begini mudahkan. Nah, barakallahu fikum, tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek, cuma sedang. Paham ya? Nah, dan karena sering didengar itu insyaallah mudah dihafal insyaallah. Hadis kedua, hadis Jibril masyhur. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi ilmu itu barakallahu fikum hafizakumullah bukan semata-mata yang dihafal saja tapi yang diamalkan. Nam laisal ilmu ma walakinal ilma ma Eh, au au kama qala na barakallahu fikum qailuh rahimahullah. Artinya apa? Bahwasanya ilmu itu bukan semata-mata yang dihafal saja, tapi ilmu itu yang hakiki adalah yang diamalkan itu. Apa maksudnya ya? Karena al-ilmu bila amal kasyajaratin la samarata laha Ilmu tanpa amalan bagian pohon yang tidak ada buahnya. Bagaimana? Nanam sudah tumbuh dipupuk, disirami air ketika besar enggak ada buahnya, manfaatnya kurang. Paham ya? Jadi ilmu tidak amalkan barakallahu fikum. Sudah tahu enggak boleh bohong, enggak boleh dusta ya jangan dusta, jangan bohong. Nah, walaupun bercanda, walaupun sendau kuro, walaupun main-main, jangan enggak satu toleh semuanya. Nah, paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, jadi yang namanya bohong, dusta itu enggak boleh. Enggak boleh ya, canda itu enggak boleh. Rasulullah pernah suatu ketika bercanda tapi bohong enggak? Enggak bohong. Rasulullah mengatakan tidak masuk surga perempuan tua. Canda enggak? Seakan-akan sejaknya canda. Nah, barakallahu fikum bergurau. Namun ketika wanita tadi menangis, Rasulullah tanya, "Mayubkik, apa yang bikin kamu menangis?" "Ya Rasulullah, engkau mengatakan tidak ada perempuan tua di surga." Nah, Rasulullah mengatakan, "Nah, memang enggak ada." Karena perempuan tua itu nanti di surga menjadi gadis semuanya, menjadi muda semuanya. Wa ja'alnahunna abkara. Jadi muda semuanya, gadis semuanya. Enggak ada perempuan tua. Kelihatannya apa tanda, tapi jujur gitu loh, benar tandanya. Eh, jangan canda tapi bohong-bohongan hindari. Sejak dini para fikum. Eh, jangan dibiasakan khawatir nanti kalau sudah jadi dai itu pandai menipu. Eh, pandai menipu muslimin, mencari dana, bang ya, mengelabui. Hati-hati ya. Allah musta'an. Ehwan fid din, azza kembali kepada pembahasan kita semangat minta tolong kepada Allah taala tidak putus asa ingat-ingat putus asa ini penyebab terputusnya di dalam mencari ilmu Nah semangat barakallahu fikum. Kalau cuma sehari nggak bisa, dua hari nggak bisa, tiga hari nggak bisa, insya Allah beberapa hari yang akan datang bisa, insya Allah. Kalau orang itu berusaha, paham ya? Orang itu berusaha. Nah barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat berikutnya syahidnya wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kada wa kada walakin qul qadarullahi wa masya'a fa'ala. Ini bacaan pertama, perhatikan baik-baik. Qadarullahi boleh qadarallahu boleh. Artinya sama. Paham ya? Dalam riwayat yang lain nanti qadarallahu. Nah, apa artinya? Fa in asabaka syai'un kalau seandainya kamu ditimpa sebuah musibah, fala taqul jangan sekali-kali kamu katakan lau anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Kalau seandainya aku melakukan seperti ini, ini saya akan seperti ini dan seperti ini. Kalau tadi enggak lewat depan itu enggak peleset misalkan. Tadi kalau enggak berangkat ke pondok enggak hilang uangnya. Hati-hati. Qadar wa masyafa'al. Paham ya? Qadarullah masyafa'al. Sudah kami jelaskan berkali-kali inilah yang terkadang berat bagi kita untuk segera mengawali ketika ditimpa musibah melakukan apa? ucapan ini. Qadarullah masyafa'al. Seringnya ngomel-ngomel dulu. Seringnya ngomel-ngomel dulu, kemudian bicara sendiri, eh, melamun atau yang semisalnya. Eh, seringnya seperti itu, tapi kita berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan na barakallahu fikum ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qadarullah masyafa'al. Nah, barakallahu fikum qadrul masyafal. Hilang motornya bagaimana? Qaddarallahu wa masyafal. Itu yang paling bagus. Nah, barakallahu fikum karena apa? Karena sudah kita lewati ya, sabar, kesabaran yang paling afdal adalah kesabaran di awal mula dia ditimpa musibah. Walaupun setelahnya, setelah ngomel-ngomel juga di, dapat pahala insyaallah, cuman yang awal kali itulah ketika awal kali ditimpa musibah dia bersabar. in innamas sabru 'inda sadmatil ula. Hanya saja kesabaran yang paling afdal di awal kali timpa musibah. Nah, seringnya orang itu kan walaupun bukan kalian dan kita juga sama aja, terkadang seringnya itu ngomel-ngomel dulu. Wah, tadi mana naruhnya di mana? Bagaimana ini? Motor hilang, misalkan sudah dikunci padahal. Seharusnya apa? Qadarullah masyafa'al. Musibah. Kalau musibah kita berhujah dengan takdir boleh. Tapi kalau maksiat jangan. Nah, kalau maksiat jangan. Nah, barakallahu fikum dinasihati, enggak boleh ngerokok, Pak, rokok haram. Ini aku ngerokok dengan takdir Allah. Paham ya? Jadi hati-hati ya seperti itu. Allahumma musta'an. Jadi sudah kita lewati berkali-kali kaidahnya berhujjah dengan takdir tidak diperbolehkan kalau untuk apa? Maksiat. Namun syariatkan berhujjah dengan takdir ketika ditimpa musibah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Walakin kul qadarullahi wa masyafa'al. Akan tapi ucapkanlah Allah Ta'ala menghendaki dan seluruh yang Allah Ta'ala inginkan pasti terjadi. Pasti itu ya. Nah, jadi dihilangi, nah dihilangkan barakallahu fikum kebiasaan-kebiasaan yang dulu pernah kita ucapkan seperti misalkan kepleset kemudian nah, tadi kalau nggak lewat sini nggak kepleset. Tadi kalau nggak berangkat nggak jatuh misalkan, itu dihindari karena kebanyakannya orang masih ke situ arahnya biasanya. Tapi kita langsung sandarkan aja qadar masyafaat. Semua datang takdir Allah. Nah, kita berupaya terkadang ya tempat licin, sudah berhati-hati badannya, ya, kepleset juga karena sudah takdirnya. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Kemudian barakallahu fikum ada pembagian uang, pembagian uang. Nah, dia sudah berharap sekali semoga sampai semoga sampai dapat. Enggak dapat juga, udah takdirnya. Paham ya? Udah takdirnya semuanya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Yang jelas semuanya sudah Allah taala tetapkan dan semua yang Allah taala tetapkan pasti akan terjadi. Kita lihat berikutnya. Wa fi riwayatin qaddarallahu wa ma fa'ala. Dua bacaan. Qadarullahi boleh, qaddarallahu boleh. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau qadarullah beri fi'il fa'il ya. Kalau qadarullah beri berarti apa? Mudhaf mudhaf ilaih. Susunan mudhaf mudhaf ilaih. Naam. Artinya enggak jauh beda. Nah, seluruh perkara yang Allah telah takdirkan dan apa yang Allah telah kehendaki pasti terjadi. Pasti terjadi. Fa idza badalta sababa wa lam yahsulil maqsud fa'lam anna Allah lam yuridhu. Maka apabila engkau sudah mencurahkan perhatikan baik-baik ini, apabila engkau sudah mencurahkan sebab-sebab namun kamu juga tidak mendapatkan apa yang diinginkan, ketahuilah bahwasanya Allah Taala tidak menginginkannya. Kita curahkan sudah, semua sudah dibangun, toko sudah dibangun, dilihat. jualan apa madu, jualan herbal. Tapi kalau nggak laku ya nggak laku. Paham ya contohnya aja ya. Contohnya aja. Nah, seperti itu berarti apa? Sudah takdirnya. Sudah kita curahkan. Sebab-sebab itu sudah kita curahkan. Sebab biar laku sudah kita curahkan, kita promosikan sudah. Madunya asli, panen langsung Paham ya? Dari peternak langsung misalkan ya. Tapi karena Allah Taala takdirkan enggak laku ya enggak laku. Sebab sudah ditempuh gitu loh. Ini kenapa? Karena ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang santai-santai madunya enggak ter, terkenal misalkan, eh, namanya mereknya aja enggak ada, cuman madu asli ya. Kemudian ternyata malah banyak yang nyari. Ada juga enggak? Ada. Sudah takdirnya. Yang jelas kita jangan sampai meninggalkan sebab ini. Perhatikan baik ini. Sa'idah badal tas sabab, apabila kamu sudah mencurahkan sebab, walam yahsulil maksud tapi tidak menghasilkan yang diinginkan juga fa'lam annallaha lam yuridhu ketahuilah sesungguhnya Allah taala tidak menginginkannya apa maksudnya nah barakallahu fikum seperti itu wa anta la tadri rubbama annal khiyarata fi adami husulih dan kamu enggak tahu bisa jadi pilihan itu adalah apa agar tidak terjadinya tadi itu wallahu jalla wa ala hakim sedangkan Allah taala itu zat yang maha bijaksana Paham itu maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Terkadang seperti itu. Nah, dalam peperangan terkadang menang, kadang kalah. Itu semuanya ada hikmahnya, semuanya. Ada hikmahnya. Sebab-sebab ditempuh sudah, berhati-hati, menjaga perbatasan. Tapi kalau saatnya kalah, kalah gitu loh. Ada ujian di balik itu semuanya. Nah, seperti itu. Orang misalkan bisnis, tanam modal itu semua sebab sudah dicurahkan dia. Modal dari tanam, bangunan dari bangun, eh, barang-barang sudah masuk semuanya, tapi enggak laku juga. Enggak ada yang orang beli juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, nah misalkan orang-orang yang tinggal di daerah yang sana kebanyakannya usahanya walet misalkan. Ya, sudah bangun rumah walet itu bangunnya berapa? Satu rumah itu 100 juta. Paham ya? Tapi karena Allah Taala takdirkan enggak ada walet yang masuk ya enggak masuk. Kosong aja rumahnya itu. Paham ya? Nah, karena apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala sir, rahasia. Paham ya? Enggak ada orang yang tahu, diprediksikan oleh manusia enggak bisa. Ya, dia merediksikan yang sesuatu yang kira-kira untung malah enggak untung ada juga. Ada hikmah di balik itu semuanya. Paham itu ya? Na'am barakallahu fikum sudah kita lewati semuanya tinggal kita memperhatikan baik-baik. Fa anta tu'minu billahi wa biqada'ihi wa qadarihi wa tasbiru 'alal masaib. Maka engkau hendaknya beriman kepada Allah dan ketetapannya serta takdirnya dan bersabar menghadapi musibah-musibah tersebut. Perhatikan baik-baik. Nam sabar di dalam menghadapi musibah-musibah tersebut. Terkadang orang pengen bisa, pengen cepat pinter, udah murojaah ini diulang-ulang. Tapi ketika setoran juga masih belum bisa juga. Karena apa? Karena semua dengan takdir Allah taala. Yang jelas kita sudah menempuh apa? Sudah menempuh sebab-sebab. Paham ya? Di balik itu ada hikmah. Hikmahnya mungkin agar diulang-ulang lagi, agar tambah semangat lagi. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Karena yang namanya musibah itu macam-macam ya sudah kita lewati. Ujian itu ada dua kemungkinan. Ujian yang berupa musibah, ujian yang berupa apa? kenikmatan. Ujiannya berupa musibah, cara menghadapinya dengan apa? Sabar. Ujian berupa kenikmatan, cara menghadapi dengan bersyukur. Itu jangan sampai lupa. Bukan berarti hartanya melimpah, kaya raya, rumahnya mewah, mobilnya enam, eh, motornya tujuh misalkan kemudian, wahana ini nggak diuji ini. Keliru. Justru itu ujian. Bagaimana dia itu bersyukurnya dengan hartanya melimpah tersebut? Paham ya? Jadi ujian itu jangan pikirannya ujian itu musibah terus. Terkadang hartanya melimpah, uang banyak, nah hidupnya mewah, hidupnya nah barakallahu fikum ini dan itu, itu ujian juga. Jadi perhatikan baik-baik ya. Nah barakallahu fikum seperti itu. Kadzalika la yusibuka al-ashar wal batar 'inda ni'am wa tattazinu fi umurik wa tartahu fi dhamirik wa ta'ishu fi hadhihi dunya 'ishatal mu'min al-mutawakkil 'ala Allah al-mufawwid amrahu ila Allah 'azza wa jalla Kadzalik seperti itu pula, la yusibukal ashar wal batar 'inda ni'am, tidak menimpa padamu sebuah kejelekan, kesombongan ketika mendapatkan nikmat dan na barakallahu fikum <clears throat> wa tattazin fi umuri kama tattazin. Hah? Apa tattazin artinya? Apa? Menimbang-nimbang. Hah? Menimbang-nimbang ya? Nah, barakallahu fikum dan juga menimbang-nimbang pada perkaramu atau urusanmu wa tartahu fi mamirik dan engkau apa dan engkau pun tenang pada hatimu dhamir itu hati ya qalb ngam wa ta'ishu fi hadhihi dunya 'ishatal mu'min mutawakkil dan engkau hidup di dunia ini perhatikan baik-baik engkau hidup di dunia ini dengan kehidupan seperti orang mukmin mutawakkil orang yang bertawakal Allah orang yang bertawakal kepada Allah taala al-mufawwidi amrahu ila Allah azza wajalla yang menyerahkan semua urusannya kepada Allah taala wa ta'malu wa tuntiju wa tujahidu engkau beramal kerja dan juga menghasilkan dan berjihad berupaya sungguh-sungguh li'annaka tu'minu bil qada wal qadar kenapa ini semua terjadi karena kamu beriman terhadap apa takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala na'am wa tu'minu annahu la yahsulu syai' illa bisabab dan engkau meyakini beriman bahwasanya tidak akan terjadi sesuatu kecuali dengan sebab paham belum orang-orang yang saksikan orang berhasil, eh, orang-orang eh, berhasil dalam mencari ilmu atau berhasil menjadi orang yang pandai, orang yang faham agama yang benar, itu ada sebabnya. Paham ya? Ada sebabnya. Oleh karena itu, sebab itu termasuk inti. Paham ya? Sebab termasuk inti. Nah, orang kagum, orang tertarik, eh, orang terheran-heran, paham ya? Dengan apa? Dengan kelebihan si fulan atau misalkan kepandaian si fulan, itu biasanya karena apa? Tersembunyi apa? Sebabnya, paham ya? Baru satu pekan dah hafal Al-Qur'an, datang ke pondok baru satu pekan hafal Al-Qur'an. Ternyata dia mondok di tempat lain dah lima tahun. Paham ya? Orang itu kagum, terheran-heran itu biasanya karena sebabnya tersembunyi. Paham ya? Apa itu kaidahnya? Kalau sudah nampak sebabnya nggak kagum lagi. Idza dhahara sabab batul ajab. Kalau sudah nampak sebabnya hilang kagumnya. Orang itu kagum keheran-heranan kan nggak tahu sebabnya. Eh, datang ke pondok daftar itu seakan-akan santri baru hafal Sahih Bukhari ini ya Masya Allah. Dia nggak ngomong nggak cerita. Ternyata pernah belajar di Yaman sekian tahun gitu. Dia menyembunyikan itu loh. Istilahnya orang nggak tahu. Nah kagumnya itu karena, wah masya Allah sebulan kok baru satu pekan dah hafal Sahih Bukhari ini Orang kagum karena nggak tahu sebabnya. Ternyata sebabnya dah puluhan tahun dia belajar di luar dia menghafal. Nah setelah tahu sebabnya orang nggak jadi kagum. Paham ya? Jadi orang itu seringnya kagum, terheran-heran karena nggak tahu sebabnya. Paham ya? Enggak tahu sebabnya. na barakallahu fikum. Ikhwan fi din azdani azakumullah, ini sekedar bahwasannya orang ketika beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala itu juga harus menempuh sebab. Wala tu'attilal asbab dan jangan sekali-kali kamu meninggalkan sebab. Ingat-ingat. Naam tarkul asbab fi tawakkal qadhun fi syariah. Paham ya? Meninggalkan sebab di dalam bertawakal itu celaan terhadap apa? Syariat. Kenapa kok celaan? Karena syariat ini merintahkan kita harus apa? agar beramal. Paham ya? Syariat ini merintahkan kita harus beramal. Nah, dalam artian bertawakal tawakal tapi sebab itu harus ditunaikan. Baik sebab yang syar'i maupun sebab yang mubah. Paham maksudnya ya? Jangan sampai kita bertawakal namun dengan cara berpangku tangan. Mencari ilmu itu sudah sebab sudah. Duduk di majelis ilmu, rajin, menghafal itu sebab juga. Paham ya? Jangan bilang sebab, bukan sebab. Nah, jangan bilang bukan sebab itu sebab. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah yang termasuk bentuk celaan terhadap syariat adalah orang yang tidak mau menempuh sebab sama sekali. Nah, Allahul musta'an. Walakin la ta'tamid 'alal asbab. Tapi ingat, sebab boleh ditempuh tapi jangan bersandarkan dengan sebab. Paham ya? Jangan bersandarkan dengan sebab semata. Dengan sebab inilah aku berhasil. Jangan. Tapi dengan apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala dan sebabnya ini. Paham belum? Caranya gitu ya. Jangan semata-mata sebab tadi antum jadikan apa sandaran sebab parasetamol ini aku sembuh penyakitku. Boleh nggak gitu? Nggak boleh, tapi dengan kehendak Allah taala dan takdir Allah taala aku sembuh sebabnya minum parasetamol. Pahamnya kalau obat kimia gitu kan? Kalau masalah obat tibun nabawi misalkan, alhamdulillah anak sembuh dengan takdir Allah Subhanahu wa taala sebabnya minum haba sauda, cinta hitam. Nah, barakallahu fiqum. Jadi, mengkonsumsi tibun nabawi bagus. Ini saran aja biar kita terbiasa sejak dini kalau badan itu sering mengkonsumsi obat-obatan yang kimia seringnya, wala alam ya ini banyak yang cerita ketagihan alias ketanduan, Paham ya? Terkadang kalau enggak minum paracetamol enggak hilang pusingnya. Minum pun enggak tanggung-tanggung 20. Paham ya? Baru terasa katanya. Allah musta'an. Jadi hati-hati ya. Ketagihan, kecanduan, obat-obat kimia itu terkadang pengaruhnya kurang baik, kurang bagus. Tapi kalau mengkonsumsi tibun nabawi, di antaranya madu, paham ya? Jintan hitam, minyak zaitun harganya nggak jauh beda dengan yang kimia. Paham ya? Ya cuman berusaha. Paham ya? Itu bagus sekali. Bagus sekali barakallahu fikum, bagus sekali. Kalau madu nas dalam Al-Qur'an ada, ada obatnya. Kalau habas sauda jintan hitam jelas. Al-habbatus sauda dawaun likulida ilal haram. Jintan hitam itu obat semua penyakit kecuali penyakit mati. Penyakit mati nggak usah diobati lagi sudah. Paham ya? Minum habas sauda ya mati-mati. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini sekedar mengingatkan mengkonsumsi obat-obatan nanti bun nabawi pengobatan tata cara nabi itu bagus sekali. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kalau misalkan ada madu yang untuk umum ya segera eh segera diamankan. Paham ya? Maksudnya itu jangan malah ngandalkan yang kimia gitu loh. Karena kimia itu kalau kita bukan maknanya haram ya. Kalau darurat silahkan tafadhol. Tapi kalau misalkan belum terbiasa, tibun nabawi bagus. Dan ini yang kami rasakan barakallahu fikum kadang jintan hitam. Jintan hitam itu macam-macam. Ada yang bentuknya kapsul, ada yang masih serbu, ada yang masih biji-bijian. Itu bagus semuanya barakallahu fikum. Naam. Minyak zaitun juga bagus. Kemudian madu apalagi? Yang jelas barakallahu fikum tibun nabawi Allah taala lebih barokah dan lebih banyak manfaatnya dan efek sampingnya bisa dikatakan jauh lebih sedikit daripada obat kimia. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena kita sering ya dapat cerita itu, alhamdulillah anak pribadi itu enggak konsumsi kimia kalau nggak darurat tapi bisa dikatakan nggak pernah. Itu kalau obat kimia barakallahu fikum sudah terlanjur dia obatnya itu cocok, itu terkadang diobati nggak mampu yang lainnya kecuali itu gitu loh. Paham ya? Seperti ada orang yang pusing, dia itu obatnya butrek Kalau nggak butrek nggak apa anu, nggak apa, nggak nggak cocok gitu loh. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Yang jelas semaksimal mungkin berupaya kalau bisa mengkonsumsi obat-obat tibun nabawi sejak dini. Nah, barakallahu fikum kalau ada seperti itu. Kita lihat di sini barakallahu fikum wala tu'atil asbab walakin la ta'tamid al asbab. Jangan meninggalkan sebab dan jangan pula bersandarkan kepada sebab. Ijma' bainal amrayn, tapi kumpulkanlah dua perkara. Maksudnya, tawakal kepada Allah bersamaan menempuh apa? Sebab. Dua ini. Tawakal kepada Allah bersamaan menempuh sebab. Sakit apa? Anak lagi sakit hati ini Hati anak sakit, di dalam ini sakit. Paham ya? Diobati dengan apa? Lihat dulu sakit hatinya yang mana. Kalau sakit hati karena dinasehati, enggak tepat. Obatnya ya terus duduk di majelis taklim hingga sembuh. Paham ya? Tapi kalau sakit hati kan benar-benar sakit hatinya, penyakit dalam gitu. Nah, barakallahu fikum kemudian dia mengatakan, "Dah tawakal pada Allah taala, sembuh ya sembuh, enggak enggak." Enggak mau minum obat dia. Keliru enggak? keliru. Padahal Rasulullah mengatakan ya ibadallah tadawau. Wahai hamba-hamba Allah Taala berobatlah kalian. Gitu ya lafadznya ya. Nah, berobatlah kalian. Fa innallaha ma anzala li 'abdin da'an illa wa anzala lahu Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi Artinya, tidaklah Allah Taala menurunkan kepada seorang hamba sebuah penyakit melainkan Allah Taala menurunkan juga penawarnya. Cuman terkadang orang itu sulit untuk mencari yang pas gitu. Tapi kita yakin, jintan hitam itu obat semua penyakit. Harus yakin. Jadi ketika mengkonsumsi yakin, ya? Jangan was-was, Jangan-jangan enggak mempan, jangan-jangan enggak mujarab. Yakin, insya Allah sembuhkan insya Allah. Nah, barakallahu fikum jintan hitam, madu atau yang semisalnya. Yang jelas barakallahu fikum ketika orang sakit, nah kemudian dia bertawakal kepada Allah taala bukan berarti meninggalkan obat tadi itu. Apa maksudnya ya? Nah, maksud, maksudnya kalau seandainya dia sakit dan butuh obat dia berobat. Paham ya? Jangan cuman mengandalkan aku bertawakal kepada Allah taala. Jika sembuh sembuh, enggak enggak, seperti itu. Nah, barakallahu fikum keliru itu ya, tapi berobat. Kita lihat sini. Tapi kumpulkanlah di antara dua perkara al-iman bil qada wal qadar. Beriman dengan takdir dan juga beriman dengan apa ketetapan Allah taala. Wa fi'lil asbab ma'al mutawak ma 'ala Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sebab-sebab bersamaan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab yang antum tempuh itu yang antum Nah, melaksanakan itu bersamaan bertawakal kepada Allah taala karena definisi tawakul apa? sidku i'timadil qalbi 'ala jalla wa 'ala fi jalbil manafi' aw daf'il madhar ma'a fi'l asbab syar'iyyah aw al-mubahah. Artinya apa? Tawakal itu definisinya adalah jujurnya penyadaran hati kita kepada Allah taala di dalam meraih kebaikan dan menolak apa? sesuatu yang berbahaya dengan cara menjalankan sebab-sebab yang syar'i atau yang diperbolehkan. Jadi kalau tawakal kok tanpa sebab itu keliru. Apa maksudnya ya? Nah, sakit dinasihati, berobatlah, minum obatlah. Enggak usah ajalah. Enggak usah. Nanti kalau sembuh-sembuh sendiri. Ini ya, pokoknya tawakal kepada Allah taala. Keliru. Paham ya? Keliru. Kalau misalkan dia sakit obatnya harus tidur, ya tidur itu itulah obatnya. Apa maksudnya ya? Tidur itu itulah obatnya. Nah, bukan malah ngalamun kemudian enggak mau minum obat, enggak mau istirahat juga, berarti tawakal yang tanpa sebab. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini Fahadhi sifatul mukmin. Inilah sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin bertawakal dalam keadaan menjalankan apa? Sebab. Wa hadha huwal imanu bil qada wal qadar. Dan inilah beriman dengan ketetapan Allah Taala dan takdirnya. Fa innal imana bil qada'i wal qadar yufidul insan fi hadhil hayah. Maka sesungguhnya beriman terhadap takdir dan juga ketetapan Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah kepada manusia di dalam kehidupan ini. Jadi yakin saja, terkadang yang namanya jodoh atau jodoh ya, pasangan hidup itu takdir bukan? Takdir semuanya sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Nah, barakallahu fikum, semuanya tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Ada orang yang mencari jodoh, dia pengennya satu kampungnya sendiri, enggak dapat, dapatnya di seberang sana, pulau jauh sana. Ada ada nggak seperti itu? Ada takdir dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta masalah jodoh itu takdir Allah taala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Pengennya nyari jauh, dapatnya tetangga sendiri. Ada nggak? Banyak. Paham ya? Seperti itu perlu diperhatikan karena yang namanya takdir sirullah jalla wa ala, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Wa yadhhibu anhu al-khauf wal wasawis wal humum. Perhatikan ini. Orang yang beriman dengan takdir Allah taala memberikan faedah yang sangat besar. Di antaranya apa? Menghilangkan rasa takut, rasa was-was, bisikan-bisikan, wal humum, eh? Nah barakallahu fikum sesuatu yang apa? Yang tidak tenang, sesuatu yang nah banyak pikiran itu kalau beriman dengan takdir Insya Allah hilang semuanya. Am ya? Usaha, tanam modal bangkrut, beriman dengan takdir hilang semuanya Insya Allah. Pikiran-pikiran tadi hilang semuanya. Karena apa? Oh ternyata ini takdir Allah. Belum ditakdirkan berhasil, belum ditakdirkan beruntung misalkan. Seperti itu. Tapi kalau tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, biasanya orang-orang yang jauh dari ilmu agama yang benar, sudah kami sebutkan berkali-kali dan ini terbukti ya, kebanyakan mereka bunuh diri. Kebanyakan. Nah, usaha usahanya udah haram lagi. Eh, usahanya haram, kemudian nggak berhasil, bangkrut, bunuh diri. Nah, jadi double sekali. Double ya. Nah, barakallahu fikum dikatakan bisa dikatakan usahanya bikin pabrik khamer. Haram nggak? Haram. Masukkan khamer ratusan botol, misalnya ratusan ribu botol udah. Ternyata bangkrut nggak ada yang beli. Nah, saking bangkrut, nanti setelah bangkrut dia kepikiran dia, akhirnya bunuh diri. Dah double di situ. Allah musta'an. Ikhwani fi din azza wa jalla. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika meletakkan enam takdir tersebut kemudian juga meletakkan di sana sebab-sebab yang harus ditempuh oleh manusia. Nah, dan ingat, sebabnya harus syar'i dan diperbolehkan. Paham ya? Nah, ada orang kerja misalkan kerja apa, Pak? Judi. Nah, katanya tawakal itu enggak boleh kalau diam saja katanya. Ini kerja judi kerja nih kalau menang dapat uang katanya. Kerjanya itu berarti apa? Amalannya tidak disyariatkan dan tidak diperbolehkan. Jadi perlu diperhatikan, nggak boleh sembarangan ya, nggak boleh sembarangan. Karena orang judi itu perhatikan biasanya, orang judi itu biasanya kalau kalah itu hutang. Kalau hutang dah terbiasa hutang terus, paham ya? Nah seperti itu. Nah, karena pengalaman orang-orang yang sudah berjudi itu biasa seperti itu orang-orang itu. Kalah hutang, hutang lagi. Jadi hutang terus, lama-lama ya nggak punya apa-apa. Rumah dijual, paham ya? Kemudian apa? Harta dijual, istri pun dijual. Ada nggak seperti itu? Ada, ada. Nah, ada ya seperti itu ya, kejadian itu ada, cuman jarang, tapi ada. Dalam artian apa enggak kenal sudah. Intinya kalau judi itu membuat apa kerusakan. Bikin kerusakan barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Terkadang apa? Enggak kenal sholat, Eh, judinya mulai dari habis maghrib sampai subuh. Subuhnya enggak sholat subuh. Paham ya langsung tidur. Mana enggak sudah salat, enggak sholat Isya, enggak sholat maghrib. Eh, maghribnya pun enggak sempat salat dia. Nah, barakallahu fikum. Subuhnya pun enggak sholat juga. Banyak perkara-perkara syariat yang dia terjang. Banyak perkara-perkara syariat yang dia terjang. Di Yaman sana ada orang-orang yang awam itu, nah mereka menggunakan semacam obat-obatan terlarang. Kalau di sini semacam ganja itu, mereka sholatnya itu jamak bayangkan sholatnya. Demi untuk mengganja tadi itu. Paham ya? Dalam artian mengkonsumsi barang-barang terlarang tadi. Jadi dia sebelum duhur itu atau ketika duhur itu duhurnya jamak dengan asar. Karena habis duhur mau apa? Mau menggunakan obat tadi itu biar nanti asarnya itu sudah nggak sholat lagi. Bayangkan itu. Maksiat. Allah musta'an. Maksiat itu kalau nggak segera taubat melahirkan maksiat yang lain itu loh. Paham ya? Mengkonsumsi obat-obatan terlarang maksiat bukan? Maksiat. Menjamak sholat tanpa sebab maksiat enggak? Maksiat. Jadi sebuah kemaksiatan ketika dinasihati kok nggak segera bertobat, itu dikhawatirkan melahirkan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi dinillah, azza wa kita lihat di sini. Wa adamul iman bil qada wal qadar yusibun insan dan orang yang tidak beriman dengan takdir dan ketetapan Allah taala akan menimpa seseorang bil khawar wa dha'f wal wasawis wal auham akan membuat seseorang itu tidak tenang, gelisah, lemah, banyak pikiran, banyak bisikan-bisikan, eh? Nah, barakallahu fikum intinya banyak pikiran. Ini kalau enggak beriman takdir. Paham ya? Tapi kalau dia itu beriman takdir yakin insyaallah. Paham ya? Rezeki kita semuanya sudah takdirkan, Sudah tercatat di dalam lohil Mahfud sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? Dengan jarak berapa tahun? Sebutkan aja. Berapa? 50 ribu tahun. Ahsan. Dengan jarak 50 ribu tahun. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Nah, barakallahu fikum takdir semua sudah tercatat. Jadi kalau kita itu pertanyaan takdir tenang rasanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena ahlu sunnah ini yang terkadang dipandang orang-orang awam itu ahlu sunnah kelihatannya oh, santai banget ya, enggak kerja padahal. Padahal kerja itu loh. Cuman kerjanya mereka tuh lain. Kalau mereka kan ambisinya dunia, jadi melihat kita yang santai kerjanya seadanya itu melihat enggak kerja gitu loh. Paham ya? Padahal kerja ya. Nah, barakallahu fikum sudah kita lewati pembahasannya. Naam, bahwasannya orang yang tenang dan beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dia pun akan tenang keadaannya. Nah, keadaannya akan tenang. Kita lihat sedikit lagi. Wa kulli syai'in yukhifuhu fa hadha natijatu adam iman bil qadar qadar. Segala sesuatu yang membuat dia takut, membuat dia gelisah, membuat enggak tenang itu sebabnya di antaranya apa? Sumbernya di antaranya apa? Karena dia tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati barakallahu fikum. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang memiliki benih-benih nan keimanan yang normal yaitu beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala bahkan kita berupaya semaksimal mungkin untuk menanamkan beriman dengan takdir ini kepada anak-anak kita bahkan cucu-cucu kita dan keturunan-keturunan berikutnya karena yang namanya beriman dengan takdir sumber ketenangan hati sumber ketenangan pikiran nah barakallahu fikum dan yang semisalnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin